سبيل مريح سبيل الدموع الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو بكى الكافرون أشهد Yunus ayat 57 Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzubillahi minasyaitonir rajim Ya ayyuhan nas Hai manusia Ini ayat bukan ya ayyuhan dari amanu Bukan saya orang beriman Tapi ya ayyuhan nas Qad ja'akum mau'izatun min rabbikum datang kepadamu mau iso pelajaran nasihat dari Tuhanmu maksudnya adalah Al-Quran Al-Quran itu fungsinya banyak yang pertama fungsi Al-Quran itu adalah mau iso pelajaran nasihat buat kita Al-Quran berisi cerita-cerita Misalnya tentang kehidupan para nabi Itu cerita-cerita tentang kehidupan para nabi Disampaikan, diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran Nah di balik cerita itu ada maufizah Ada nasihat, ada pelajaran Misalnya Al-Quran menceritakan tentang Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub terkenal apa ya? Sakitnya. Terkenal sakitnya. Sabarnya dalam menghadapi sakit. Padahal Nabi Ayub itu dulunya kaya raya. Kaya raya. Orang Kaya punya pengaruh yang besar Anaknya banyak Istrinya ada Lalu dia diecek oleh syaitan Ayah itu rajin dia ibadah Itu kan karena dia kaya Kalau dia miskin, maka tentu dia ibadah Allah menguji Nabi Ayub dengan habis kekayaannya jatuh miskin ya tapi dia terus beribadah akan mengecek lagi Ayub itu diuji lagi dengan apa? Anaknya meninggal. Rajin terus dia ibadah. Diejek lagi sama syaitan. iya meskipun sudah gak punya harta, udah gak punya anak, tapi dia masih rajin ibadah, itu kan, kan karena badannya sehat. Coba kalau dia sakit, tentu dia ibadah kalau dia lagi sakit. oleh Allah dengan penyakit. Penyakit pada bagian kulit. Sehingga dia cukup menderita. Dan itu berlangsung 18 tahun Kita kalau sakit ini seminggu nggak sembuh dari rumah. Atau kita gatal-gatal saja. Gatal-gatal. Udah 18 tahun dia sakit tapi masih terus saja ibadah. Akhirnya digoda istrinya sesudah digoda istrinya akhirnya istrinya menjauh ditinggalkan adik-adik tapi nanti adik sudah sakit ditinggal istri ditinggal penduduk sekitarnya dia masih saja terus ibadah itu mau iso buat kita pelajaran buat kita banyak sekali kisah-kisah nabi itu jadi hikmah jadi pelajaran saya lagi menulis buku rencana saya mau belajar karakter dari para nabi belajar karakter dari para nabi jadi isinya hikmah-hikmah dari riwayat hidup para nabi itu namanya mau bisa pelajaran akhirat buat kita ini Quran isinya pelajaran banyak sekali kalau kita mau mengambil pelajaran yang kedua, wasifahul lima fis sudur. Fungsi Al-Qur'an yang kedua adalah obat bagi penyakit hati. Hati kita itu ada penyakitnya. Ada istilah di dalam Al-Qur'an fi Maupun di dalam hati mereka penyakit hati itu banyak misalnya takabur kata takabur sombong sombong itu adanya di mana itu adanya di hati perasaan sombong ekspresinya dalam bentuk ucapan sehingga ucapannya mencerminkan kesombongan ekspresinya dalam bentuk bahasa tubuh Sombongan itu hati Itu penyakit hati Apalagi Iri hati Tak suka dengan orang yang mencapai kemajuan Lalu bagi lalu sampah Banyak penyakit-penyakit hati yang harus kita selesaikan Dengan apa? Dengan Quran menceritakan Quran tidak membenarkan kita berlaku sombong dan menceritakan orang sombong sombong dengan sebab apa juga nggak pantas sombong dengan sebab kekuasaan itu Fir'aun sombong karena kekuasaan jadi raja orang tunduk patuh kepadanya sampai kemudian dia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhan kalian yang mati. ini. Nah, tidak pantas. Maka peristiwa tragis terjadi pada Fir'aun yang sombong ini. Orang sombong itu ya tingkat ketakutannya sangat besar, sangat tinggi, sangat tinggi, sangat besar. Rasa takutnya sangat besar kalau orang-orang yang hidup zaman sekarang ini nggak ada yang berani yang ingin saya nggak ada yang berani melawan saya tapi di antara bayi-bayi yang akan dilahirkan itu belum tentu mungkin saja bayi-bayi yang akan dilahirkan itu itu nanti dia durhaka kepada saya kira-kira maka dia keluarkan kebijakan kebijakan kebijakan yang mencerminkan ketakutan mulai sekarang ibu-ibu yang melahirkan bayi laki-laki harus dikuburkan ibu-ibu itu kebijakan yang mencerminkan kesombongan kadang-kadang penguasa itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang aneh yang tidak sesuai itulah kenapa takut itu sama anak bayi sampai dua kebijakan itu, tapi ketika Musa dilahirkan ibunya nggak mau mengumpulkan ibu itu ibunya tidak mau mengurusnya kita udah tahu semua ceritanya kebaikan yang dilakukan atau yang akan dilakukan tapi dia melakukannya dalam rangka ingin dapat pujian nah, itu namanya ria dari kata roha yang artinya melihat ria itu adalah berbuat baik tapi ingin dilihat orang kenapa ingin dilihat orang karena dia berharap orang yang melihat dirinya akan memuji tapi kalau perbuatan mungkin seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu. Lalu dia ceritakan kebaikan itu dalam rangka ingin dapat pujian orang itu namanya suka. Suka itu dari kata sama ayat selalu yang artinya mendengar. Suka adalah memperdengarkan kebaikan dalam rangka mendapatkan pujian. tentang kebaikan kita? Boleh. Tergantung niatnya. Tapi kalau niatnya ingin dapat pujian orang, termasuk melalui media sosial. padahal kita menulis status indahnya tahajudku malam ini. Kita berharap simple itu namanya sumpah. tapi kalau urusan tahajud itu kan urusan pribadi kenapa ditulis di status apalagi nanya-nanya sama kawannya lu tahajud nggak semalam hmm, enggak oh kayak gua lo iya. gua tahajud nah itu penyakit ketiga Wahuda fungsi Quran yang ketiga itu adalah huda petunjuk petunjuk itu harus dibaca sesudah dibaca dipahami kalau memahami jangan berdasarkan hawa nafsu Pahami Quran sebagaimana yang dimaksud. Jangan menurut hawa nafsu kita. Jangan menurut selera kita. Misalnya, kadang-kadang orang salah juga pakai dalil. Ya. Salah pakai dalil. Di negeri kita itu ada aliran sesat. Ada dalil yang berbeda. Dia pakai dalil, cuma menyalahgunakan dalil. enggak kenapa dipersoalkan lagi pula kan nggak ada paksaan dalam agama kan ada ayat yang dua mikroa fiti nggak ada paksaan dalam agama Ya kalau nggak mau sholat mah nggak mau sholat aja nggak mau puasa nggak mau puasa aja kenapa pakai nanti itu namanya mencari ke dokter dokter kasih obat di bungkusan obat itu ada tulisannya tulisannya tiga kali satu tulisan tiga kali satu ini harus dipahami menurut dokter jangan dipahami menurut selera saya saya ini pengen cepat sembuh karena saya pengen cepat sembuh ini tiga kali satu berarti obat ini harus diminum tiga tablet sekali minum. Ini membedakan kalau minum obat tiga tablet sekali minum. Overdosis oh, bukannya sembuh tapi parah. Tapi ada orang nggak suka banget sama obat. Minum obat itu harus dipaksa. Sampai kadang-kadang dimasukin ke dalam pisau. ilmu baik. Eh, orang kayak begini tiga kali satu itu dia tafsirkan obat ini minumnya tiga hari sekali. Kalau sembuhnya minum tiga hari Nah, Quran itu begitu pahami menurut Allah dan Rasulnya. Ada pendekatan-pendekatan Tapi pernah saya bahas di pengajian dulu Seingat saya pernah saya bahas Kedekatan dalam istri dia sayangi dia punya suami disayangi dia punya anak disayangi dia punya sahabat disayangi seterusnya begitu sayang menyayangi lalu nanti jadi tolong tolong, bantu membantu kuat menguatkan dan seterusnya ini namanya rahmat bagi orang bulan Ramadan ini menjadi bulan istimewa itu karena Al-Quran diturunkan. Malam diturunkannya Al-Quran itu jadi istimewa karena Quran itu diturunkan pada malam itu. Dulu ada sahabat nanya, ya Rasul, orang-orang dulu umat-umat terdahulu enak, enak apa? Umurnya panjang. Karena umurnya panjang, mereka bisa beribadah dalam waktu yang lama. Kalau kita ini kan umurnya pendek-pendek, sebentar-sebentar, nggak nyampe tuh. Kalau orang dulu bisa ibadah 80 tahun, 100 tahun, 200 tahun, kita nggak nyampe. Umur kita 60 tahun. Tuh, la yaqulu la yaqulu khairin khairun min alfi syahr lebih baik dari seribu bulan delapan puluh tiga tahun nah, itu karena Quran diturunkan malam itu jadi istimewa malamnya jadi istimewa bulannya jadi istimewa karena Al-Quran maka kalau kita mau jadi orang-orang yang istimewa hiduplah dengan لنا أعطوه sesuaikan kehidupan kita Al-Quran Inilah yang saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح سبيل مريح تنه أدا يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح بث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضل